Kami ridha terhadap orang yang berpercaya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Alaihi Wasallam tidak mengangkat Al-Hajarul Aswad itu dengan sendirinya. Apa yang beliau lakukan? Beliau memanggil pemuka-pemuka Quraisy. Kemudian beliau membentangkan kain dan meletakkan Al-Hajarul Aswad di atas kain tersebut dan beliau meminta mereka untuk bersama-sama mengangkat Al-Hajarul Aswad ke tempatnya. Ya. Inilah kemuliaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang siapapun melihat Rasulullah bergaul dengan beliau ya berinteraksi dengan beliau pastilah akan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam secara kepribadian Apalagi setelah beliau diangkat sebagai nabi dan rasul sebagai utusan Allah Azza wa Jal yang membawa syariatnya. Makanya di dalam Al-Quran tidak asing di mana kita sering mendengar ayat yang disampaikan tentang beliau alaihi salatu wassalam di mana Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Engkau berada di atas akhlak yang agung. Naam. Demikian pula tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Ya. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Ad-Duha, "Wa wajadaka dhallan fahada." Allah mendapatkanmu dalam keadaan sesat, kemudian Allah memberimu petunjuk. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sering meninggalkan kota Mekah, menjauhi hiruk pikuk keramaian bangsa Quraisy yang tenggelam di dalam kesyirikan, di dalam perkara-perkara baru yang mereka buat-buat sebagai agama mereka. Di dalam berbagai kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan nista yang rendah. Beliau mengasingkan diri. Beliau pergi di pagi hari untuk menyendiri. Ya. Yaitu beliau pergi ke kemana? Ke Gua Hira. Beliau mengasingkan diri. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla kemudian beliau akan pulang di sore hari. Dan demikianlah yang beliau lakukan setiap hari. Sampai kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril mendekatnya sehingga beliau ketakutan. Ya. Dan malaikat menyatakan kepadanya Iqra. Bacalah. Dan beliau menjawab, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang bisa membaca. Karena beliau adalah seorang nabiyun ummi, seorang nabi yang buta huruf tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Ini adalah hikmah Allah Azza wa Jal. Supaya nanti Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah, tidak bisa diklaim sebagai buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau memang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tapi malaikat tetap menyatakan ikhra. Beliau menyatakan ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Ya. Ikhra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia. Sampai lima ayat berikutnya. Ya. Dalam surah Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril ini beliau ketakutan. Maka beliau pulang ya, menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan zamiluni zamiluni selimuti aku selimuti aku. Beliau ketakutan. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menghibur Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Khadijah menghiburnya? Khadijah menghiburnya dengan menyatakan tidak mungkin Allah akan mencelakaimu. Ya, kemudian Khadijah menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, engkau adalah seorang yang baik, engkau adalah seorang yang suka menolong orang yang lemah. Ya, kemudian memuliakan tamu, nyambungkan hubungan kekeluargaan, dan disebutkan kemuliaan-kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang yang demikian ini tidak mungkin akan dicelakai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai kemudian Khadijah radhiyallahu anha datang kepada pamannya Warakah atau siapa pamannya? Naufal bin Warakah. Ya. Dan Naufal menyatakan dia adalah seorang dari orang yang beragama dengan agama ahli kitab yang masih murni ia menyatakan hadza namus alladzi kana yaji'u li Musa, alladzi kana ja'a li Musa. Ya, ini adalah namus, nama lain dari malaikat Jibril yang dahulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Yang menjadi titik perhatian kita dalam riwayat ini bagaimana Khadijah radhiyallahu anha menyebut kemuliaan-kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa itu, karena beliau adalah seorang yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai Nabi dan Rasul dengan berbagai akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ya, bahkan namanya saja dipilih secara khusus orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Maka beliau terpuji di sisi Allah Azza wa Jalla terpuji di kalangan para malaikatnya dan beliau juga terpuji di kalangan para makhluknya di tengah-tengah manusia bahkan di segenap makhluknya beliau sangat dicintai beliau dipuji beliau disegani beliau dimuliakan bahkan meskipun sebahagian mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tentunya beliau alaihi salatu wassalam dengan segala kemuliaannya, dengan segala keagungannya, dengan segala sifat-sifatnya yang terpuji, maka layaklah beliau sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam Muslim beliau bersabda ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah aku adalah pemuka dari seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhr dan tidak ada kebanggaan. Wa awwalu man anhul qabr dan aku adalah orang yang pertama kuburannya dibuka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang yang paling fundamental tentunya adalah karena kita beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai beliau karena kita tahu Allah mencintai beliau alaihi salatu wassalam dan Allah juga memerintahkan kita untuk mencintai beliau ya di dalam Al-Qur'anul Karim bahkan Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan beliau dengan hidup beliau seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-72 kata Allah la um, la amruka innahum lafi saqaratihim ya'mahun Ya. Allah bersumpah dengan kehidupan beliau. Kata Allah, "Sumim, engkau berada di atas akhlak yang agung." Ya, di dalam surat Asy-Syarh ayat yang keempat, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami angkat sebutanmu, pujianmu. Ini semua adalah sanjungan Allah dan bentuk kecintaan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setinggi-tinggi sanjungan dan pujian Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyebut beliau sebagai hambanya. Ya, di saat-saat Allah ingin memuji dan menyanjung beliau, selalu Allah menyebut beliau sebagai hambanya. Ya, menunjukkan bahwa penghambaan diri yang paling terbaik dari segenap makhluk ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah orang yang paling spesial bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya di muka bumi ini hanya ada dua kekasih yang sangat spesial bagi Allah dan tidak dimiliki oleh selain keduanya. Ya, dua orang itu yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya digelar dengan Khalilur Rahman, Ya, Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping panggilan iman juga karena beliau alaihi salatu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Ya. Dari jenis kalian. Bagaimana sifatnya? Kata Allah, "Azizun 'alaihi ma Seorang rasul yang selalu merasa susah, selalu merasa berat apabila ada sesuatu yang menyulitkan kalian. Ya. Beliau tidak ingin untuk memberatkan umatnya. Beliau tidak ingin untuk menyulitkan umatnya. Dan beliau bahkan merasa berat kalau ada sesuatu yang menyulitkan umatnya. Inilah sifat Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai beliau? Menunjukkan seluruh kebaikan untuk kita. Dan melarang kita dari seluruh keburukan agar kita menjauhinya. Agar kita jangan celaka baik dunia kita maupun akhirat kita. Ya. Kemudian kata Allah, Bil mu'minina Raufur Rahim. Beliau adalah seorang rasul yang sangat lembut dan pengasih kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sehingga wajarlah apabila setiap muslim mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa habibuna beliau adalah orang alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ta'zimi فإنه فإنها من تمام مح من تمام محبة مرسله وتعظيمه فإن أمته يحبونه لمحبة الله له ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له فهي محبة لله dan pengagungan kepada manusia hanya saja boleh ketika mengikuti cinta kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Cintai Allah yang telah mengutusnya dan termasuk juga mengagungkan Allah. Umat beliau mencintai beliau karena Allah mencintai beliau. Umat beliau mengagungkan beliau karena Allah mengagungkan beliau. As-Saribul Maslul halaman 211 kata Syekhul Islam, "Inna qiyamal madhah wa thana alaih wa tadzim wa tawqir lahu qiyamud dini kullih." Sungguhnya memuji menyanjung, mengagungkan, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah penegakan agama secara utuh. Wa suqutu dzalik suqutud dini kullih dan gugurnya hal itu akan mengakibatkan gugurnya agama secara total. Ya. Mencintai Nabi artinya adalah kita menegakkan agama. Ya. Membenci Nabi artinya kita adalah meruntuhkan agama ini. Maka tidak boleh seorang muslim pun membenci Rasulullah saw tidak sedikit pun. Dia harus mencintainya. Dan kecintaan kepada Rasul itu terbagi dua. Ada mahabbatun wajibah yang disunnahkan, yang dianjurkan, yang didorong seorang untuk memilikinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau beliau menjelaskan di dalam kitab beliau Istinsyad Nasimil Uns min Nafahat Riyadil Quds pada halaman 34 dan 35 intinya beliau menukilkan atau menjelaskan bahwa kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Yang pertama fardun, ya, kecintaan yang wajib, yaitu kecintaan kata beliau, kecintaan yang membawa kita untuk menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bawa dari ajaran Allah. Ya, kecintaan yang membuat kita menerima segala apanya, meninggalkan larangannya yang membuat kita mau menolong agamanya, berjihad di jalannya sesuai dengan apa yang kita mampu. Maka kata beliau, fahadzal qadru la budda minhu wa la yatimul imanu biduri. Inilah kadar kecintaan yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan tidak ada keimanan tanpa itu. Ima dia jatuh ke dalam perbuatan dosa besar atau yang lebih parah lagi bisa sampai pada tingkat dia jatuh ke dalam kekafiran ketika dia menolak keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan mengambil keyakinan-keyakinan lain yang menjatuhkan dia ke dalam kekafiran. Nah, maka ini kecintaan yang wajib. Kecintaan yang kedua kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah adalah kecintaan yang bersifat fadl. Ya, keutamaan saja. Tapi ini juga harus dimiliki. Ya, bagi orang yang ingin sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus memiliki rasa cinta ini. Saja yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berupaya dengan rasa cinta itu untuk meniru setiap akhlak beliau, adab beliau, sopan santun beliau, ya dalam segala gerak-gerik beliau, baik itu makannya, minumnya, duduk, buat itu. Ketika mereka sangat mencintai Nabi, mereka tidak hanya punya kecintaan yang wajib saja. Ya. Kalau kecintaan yang wajib kan mereka hanya akan mengambil hal-hal yang bersifat wajib fundamental di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun kecintaan yang ada pada diri para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan yang sifatnya fadl, ya. suatu keutamaan, kecintaan yang tidak hanya sekedar pondasi, tapi kecintaan yang sudah sedemikian lengkap dan sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mereka tiru. Berupaya untuk mereka serupai. Apapun. Ya, mereka tidak lagi membedakan ini syariat Nabi, ini perbuatannya sebagai manusia biasa. Apapun yang dilakukan oleh Nabi mereka perbuat. Mereka berlomba-lomba untuk menirunya. Dan banyak riwayat yang menunjukkan itu. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ya sering kita sampaikan. Di mana Abdullah bin Umar sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada tingkat dia mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi dalam perjalanannya ke kota Mekah sehingga di sebuah tempat, kemudian berkeliling dengan kendaraannya di tempat itu, lalu singgah untuk buang hajat, maka itu pun dilakukan oleh Ibnu Umar. Setiap dia melewati ke kota Mekah melewati tempat tersebut, pastilah dia singgah berkeliling dengan kendaraannya dan singgah di sana untuk buang hajat sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian mereka seperti Anas bin Malik, dia berupaya untuk mencintai sebuah makanan yang sebelumnya dia tidak menyukainya. Tapi ketika dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai makanan tersebut, ya, yang mereka istilahkan dengan duba maka dia berupaya untuk menyukai makanan itu dan sejak itu dia sangat menyukai makanan tersebut karena makanan itu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sendalnya karena hukum asalnya syariat kaum muslimin melaksanakan salat itu dengan sendal. Ya, itu adalah perkara yang sunnah disepakati oleh para ulama dalam seluruh madhab. Itu yang sebenarnya. Cuma kan kebiasaan hari ini tidak. Ya, ini beribadah tanpa alas kaki itu sebetulnya dari ahli kitab. Cuma masjid kita sekarang tidak memungkinkan. Ya walaupun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, tapi ini sunnah Nabi sholat pakai sendal. Dan boleh lihat dari setiap madhab. Ya, bahwa sholat pakai sendal itu hukumnya adalah sunnah, mustahabbah, perkara yang dicintai. Dan itu dilakukan di masa Nabi saw. Ya. Pernah suatu saat Nabi melepas sendalnya dalam sholat. Para sahabat pun melepas sendalnya semata-mata karena mereka melihat Nabi. Padahal Nabi melepas sendalnya karena beliau menyangka bahwa di sendalnya itu ada sesuatu yang menempel.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 tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalannya, maka nantikanlah sampai Allah mendatangkan perintahnya dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik, kaum yang fasik. Ayat ini kata para ulama menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajibnya mencintai nabi. Karena orang yang lebih mengedepankan rasa cinta yang lain dan tidak mencintai nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diancam oleh Allah di dalam ayat ini. Apabila semua itu kata Allah, bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri atau pasangan kalian, keluarga kalian, harta kalian, tempat tinggal kalian, perdagangan kalian, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalannya, maka nantikanlah perintah dari Allah. Artinya nantikanlah kehancuran yang diturunkan oleh Allah dan Allah tidak akan menunjuki kaum yang fasik. Berarti mencintai Allah. Demikian pula mencintai Rasulullah SAW adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Ya. Nah, ini tentunya rasa cinta kepada Nabi yang sifatnya dalam hal-hal yang menjadi kewajiban dan fundamental di dalam Islam, dalam perkara-perkara keyakinan, perkara-perkara yang menjadi kewajiban dan keharusan yang dimiliki oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal dan di dalam berislam. Maka dia harus mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Nah, oleh karena itu ya tidak boleh berpaling daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mempunyai dasar kecintaan yang menjadi kewajiban setiap hamba, setiap manusia, ya, dan dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman ini, barulah sedikit demi sedikit kita pupuk rasa cinta yang wajib ini sampai kemudian sampai pada tingkat rasa cinta yang sempurna. Yang tidak hanya sekedar mempunyai dasar-dasar kecintaan yang wajib, tapi disempurnakan dengan perkara-perkara mulia setelah seorang memiliki atau mempunyai dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Juma'in Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku adalah orang yang paling dia cintai ya, bahkan melebihi cintanya kepada orang tuanya dan cintanya kepada anaknya dan cintanya bahkan kepada seluruh manusia. Ya. Ini adalah kecintaan yang apa? Yang wajib. Ya dalam perkara-perkara yang harus kita tunaikan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita harus mengedepankan kecintaan kepada Rasul dibanding kecintaan kepada yang selainnya. Meskipun itu orang tua kita sendiri. Ya. Yeah. Meskipun itu adalah anak kita sendiri. Meskipun itu adalah siapapun dari kalangan manusia. Selama kita adalah seorang yang beriman dan mencintai Rasul, dia harus dikedepankan. Ya, kalau perkara itu adalah perkara yang harus kita ambil, yang wajib untuk kita tunaikan dari ajaran Rasul, maka harus kita kedepankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita mencintai beliau, karena kecintaan ini adalah kecintaan yang wajib. Ya. Sehingga bagi bagi seorang Muslim tidak ada keraguan. Kalau ajaran Rasul sudah mengatakan demikian, ya, sesuatu yang harus kita tunaikan, sesuatu yang harus kita laksanakan, Nggak usah pakai mikir. Loh bagaimana ya orang tua saya ya? Tapi orang tua saya ngelarang saya. Ya. Oh nanti bagaimana anak saya ya? Anak saya nggak suka yang seperti itu. Atau bagaimana fulan ya? Bagaimana fulan ya? Nggak usah pakai mikir. Ya. Kalau itu adalah ajaran, tuntunan atau bahkan keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan harus kita terima sebagai seorang mukmin, Gak usah pakai mikir siapapun manusia yang tidak sesuai dengan itu. Kenapa? Karena Nabi menyatakan ini. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilai. Sampai aku adalah orang yang paling dia cintai. Miwalidihi. Wawaladihi. Wannasi ajma'in. Dari orang tuanya sendiri. Dari anaknya sendiri. Bahkan dari seluruh manusia. Makanya para sahabat itu di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ketika mereka menganut agama beliau tidak peduli siapapun yang mereka tinggalkan di belakangnya. Ketika mereka lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Ya, apakah itu bapaknya, ibunya, anaknya, kerabatnya, sanak familinya, mereka tinggalkan orang-orang yang lebih memilih kekafiran daripada mencintai dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mungkin pernah tahu bagaimana kisah siapa? saat Sa'ad bin Abi, Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ada yang tahu kisahnya? Apa kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia tinggal hanya tinggal dengan seorang ibu yang single parent. Dia dibesarkan, diasuh, ya, dididik, kemudian sampai dia dewasa, sampai dia menjadi orang yang mampu. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat cinta kepada ibunya. Dan ibunya pun sangat cinta kepada Saat bin Abi Waqqas. Tapi sangat disayangkan di mana ibunya ini seorang musyrikah tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas diberi hidayah oleh Allah. Sampai kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibunya menentangnya. Ibunya menentangnya. Sampai ibunya ini melakukan aksi mogok makan. Mau bunuh diri. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak peduli. Ya, dia kasihan sama ibunya, dia menghibur ibunya, tapi tidak akan pernah meninggalkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunya memintanya untuk memilih antara dirinya atau Muhammad, ya, dia memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya segelintir contoh. Ya, dari sekian banyak sahabat yang lebih mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang-orang terdekat mereka. Ya. Karena memang demikian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku adalah orang yang paling dia cintai dari orang tuanya, bahkan dari orang tuanya, dari anaknya dan dari segenap manusia. Ya, sehingga kalau kita harus memilih antara mencintai Rasulullah SAW yang harus kita tunaikan, ya, ajarannya yang harus kita laksanakan dengan orang lain yang menolaknya, siapapun dia, maka kita tidak akan pernah ragu untuk memilih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita adalah seorang yang beriman. Bahkan di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita lebih mengedepankan beliau dari diri kita sendiri. Iya. Bahkan nggak usahkan orang lain, bahkan dari diri kita sendiri. Kita harus lebih mengedepankan cinta kepada Nabi sallallahu disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Hisham kata beliau kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhidun biyadi biyadi." Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kata Abdullah bin Hisham radhiyallahu an, dahulu dahulu pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Ya, beliau sedang memegang tangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Ya. Kata Umar kepada Rasulullah pada waktu itu, pada waktu itu, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Ya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak wahai Umar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sampai engkau lebih mencintaiku bahkan dari dirimu sendiri. Ya. Maka berkata Umar Ibn Al-Khattab. Fa'innahu an wallah. La anta ahabu ilayya min nafsi. Ya coba lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya selama itu datangnya dari Nabi, bahkan dari dirinya dia kedepankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar berkata, Umar berkata pada waktu itu, "Baiklah, sekarang wahai, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri." Ya, itu yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab. Maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-an ya Umar, al-an." Sekarang wahai Umar, sekarang. Maksudnya apa? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, Artinya sekarang wahai Umar, engkau tahu apa yang menjadi kewajibanmu dan engkau ucapkan. Ya. Nah, jadi bahkan dari diri kita sendiri kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada rasa cinta yang tertanam dan terpatri di dalam hati sanubari kita, oleh karena itu kita perlu mempertanyakan ya. Bagi orang-orang yang katanya cinta Rasul, sejauh mana Anda mencintai Rasulullah? apa yang telah Anda lakukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak usahkan yang sunnah-sunnah, yang mustahabbah-mustahabbah. Yang wajib saja apa yang sudah Anda lakukan. Ya. Belum lagi perihal-perihal keyakinan-keyakinan dan akidah-akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Anda harus meyakininya. Sudahkah Anda pelajari? Sudahkah Anda tahu? Ya apa saja yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini semua tentunya kalau kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Wajib harus kalau dia adalah seorang yang mukmin maka dia harus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tingkatannya ada dua, ada yang wajib hukumnya, ada yang keutamaan saja. Ya, setelah seorang mempunyai kecintaan yang wajib, maka hendaklah dia merangkak untuk naik menyempurnakan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Ya, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim Ya, apa kata Nabi? Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, iman itu akan terasa manis kapan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Salasun. Man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara kata beliau. Barang siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama sekali beliau sebutkan ayyakunallaha ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Ya. Selama kita mau mengedepankan rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mulai menapaki untuk merasakan manisnya iman. Ya, tapi kalau kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita, ambisi kita, keinginan orang tua kita, kemauan anak kita, keridhaan saudara kita, ya. Keinginan orang banyak dibandingkan apa yang menjadi kecintaan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan masih jauh untuk merasakan manisnya iman. Ya, karena iman itu akan terasa manis ketika seorang sedemikian besarnya mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap agama yang kita lakukan dari agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita melakukannya dengan rasa cinta, ya, karena kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap apa yang kita lakukan tersebut terasa indah, terasa menyenangkan, terasa manis. Kenapa tidak? Karena kita melakukannya demi orang yang kita cintai. Mana ada orang yang melakukan sesuatu yang yang diperbuatnya untuk orang yang dia cintai kemudian dia merasa berat. Dia merasa ogah-ogahan, waduh, apa ini? Ya. Loh, katanya Anda mencintai. Ya. Orang yang mencintai itu dia akan mempunyai kekuatan yang super dahsyat demi untuk yang dicintainya. Ya enggak? Ya, makanya saya sering singgung, ya kekuatan cinta itu luar biasa. Ya. Nah, kalau kita kita kaitkan dengan cinta kepada Rasul, ya, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta kita itu tulus, cinta kita itu murni, ya, cinta yang harap, yang hanya mengharapkan wajah Allah, yang mengharapkan apa yang ada di terasa menyenangkan, ya terasa mengasyikkan dan mendatangkan kepuasan jiwa ketenangan batin, ya, ketenteraman, Sehingga orang-orang yang melakukannya mendapatkan halal di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amal ibadah kita ya, agama yang kita perbuat itu tidak hambar, hampa, tidak punya rasa. Ya. Kapan amal ibadah tuntutan sosial masyarakat. Nggak, nggak enak dianggap orang bagaimana nanti. Misalnya, kok nggak sholat ya, padahal orang-orang di sekitarnya sholat. Ya wis, sholat lah. Misalnya. Ini akan hambar ibadahnya. Kalau kita memaknainya hanya sebagai rutinitas, ya, hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai adat istiadat, itu tidak akan punya nilai yang manis. Tapi kalau kita melakukannya karena cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang tentunya sejalan dengan cinta kita kepada Allah, ini kita akan mendapatkan manisnya iman. Ya, indahnya iman. Justru ketika kita mendapatkan rintangan, kita mendapatkan halangan, kita mendapatkan ujian ketika kita melaksanakan hal-hal yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tapi kita mampu untuk tetap mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan ajarannya, ini justru di saat-saat itulah ya, masuk ke dalam hati kita keindahan dan rasa manisnya iman. Nah, oleh karena itu, coba kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada seorang pun di antara mereka yang surut ke belakang Seberat apapun ujian yang mereka terima ketika mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai orang musyrik itu terheran-heran. Kok ada ya orang yang mencintai seorang yang lain sedemikian hebatnya? Ya. Sehingga bahkan kalah rasa cinta kepada orang tuanya, kalah rasa cinta kepada anaknya, kalah rasa cinta kepada harta bendanya, kalah rasa cinta kepada tempat tinggalnya, ya, bahkan kampung halamannya sendiri. Ya. Coba lihat ketika mereka diperintahkan untuk hijrah. Berbondong-bondong kaum mukminin itu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah itu bukan perjalanan wisata, ya. Bukan perjalanan apa istilahnya? Traveling. Ya. Bukan. Itu perjalanan yang penuh dengan tantangan, meninggalkan kampung halaman dan tidak tahu kapan lagi akan kembali ke sana. Siapa yang mereka tinggalkan? Yang mereka tinggalkan itu orang tuanya, anaknya, harta bendanya, ya, kampung halamannya. Pergi ke tempat yang di sana mereka tidak punya harta benda, tidak punya sanak famili, apalagi orang tua, apalagi keluarga, tidak ada. Ya, belum lagi di kota Madinah itu banyak penyakit pada waktu itu Ya, para sahabat di awal-awal hijrah itu mengalami kondisi yang luar biasa, sakit, demam, sampai terungkap dari lisan mereka kerinduan-kerinduan kepada kota Mekah. Ya. Bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan laknat kepada beberapa orang yang menjadi penyebab terusirnya beliau dan kaum muslimin dari kota Mekah. Allahumma al-an uh, Rabi'ah bin Syaibah. Beberapa orang disebutkan oleh Nabi ya Umayyah bin Khalf karena mereka kama akhrajuna min Makkah ila baladil waba kata Nabi karena sebagaimana mereka telah menyebabkan kami keluar dari Makkah ke negeri yang penuh dengan musibah yaitu maksudnya Madinah pada waktu itu. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah kama ahbabna Makkah au asyad. Ya, ya Allah buatlah kami cinta kepada negeri kota Madinah ini sebagaimana kami telah mencintai Mekah atau mungkin dengan cinta yang lebih dahsyat daripada itu. Ya, berat, tapi mereka lakukan. Kenapa? Karena para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, itu dahsyatnya rasa cinta mereka kepada Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bagaimana kita merealisasikan rasa cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Pertama yang perlu kita tahu bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Ya. Merupakan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tidaklah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan karena Allah mencintai Rasulnya dan Allah perintahkan kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Oleh karena itu, karena rasa cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah ibadah. Ya, hal yang pertama di dalam setiap ibadah menyaksikan secara langsung maksudnya. Ya, tidak bergaul dengan nabi. Nabi yang kita imani, yang kita cintai itu sudah meninggal 1400 tahun yang lampau. Atau lebih kurang lah. Ya 1400 tahun yang lampau. Nah. Nah, kita orang yang datang belakangan ini beriman kepada nabi itu termasuk hal yang luar biasa. Ya. Perkara yang Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang belakangan yang beriman kepada beliau. Ya. Nah, bahkan beliau mengistilahkannya dengan ikhwani. Mereka adalah saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami saudara? Kalian adalah ashabi. Ya. Saudara-saudaraku yang beliau istilahkan dengan ikhwan beliau, yaitu orang-orang yang datang belakangan yang tidak melihat beliau tetapi mau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu di dalam mencintai beliau alaihi salatu wassalam tidak ada lain yang kita harapkan melainkan pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa taala. Apalagi Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Nah. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya, perealisasian rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dasarnya bermula dari rasa cinta yang ada di dalam hati, ya, di mana rasa cinta yang terpatri di dalam hati sanubari kita ini, ya, harus. Nah, setelah rasa cinta yang kita miliki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpatri dalam hati sanubari kita, maka dari situlah lahir tindakan-tindakan, action. Ya. Karena hati ini adalah komandonya. Kalau pemandunya ini telah dikuasai, ditempati oleh rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan lahir action. Apa actionnya? Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita bisa meniru para sahabat dalam hal ini. Ya, para sahabat adalah sebaik-baik tauladan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka itu adalah sebaik-baik generasi umat ini. Ya, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Nah, coba perhatikan bagaimana pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tatkala beliau ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kalian dahulu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ali bin Abi Talib "Kana wallahi ahabbu ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid 'ala dhama." Kata beliau, "Demi Allah, dahulu kami lebih sangat mencintai beliau dari harta-harta benda kami, dari anak-anak kami, dari bapak-bapak kami dan bahkan dari ibu-ibu kami. Dan kami bahkan lebih mencintai beliau dari minal ma'il barid ala zaman. Ya, kami lebih mencintai beliau dari air dingin di saat sangat kehausan. Paham maksudnya? Orang yang sangat kehausan tiba-tiba ada yang menawarkan air dingin. Apa yang akan dia lakukan? Maka kami tidak akan meminumnya. Itu maksudnya. Ya. Minal ma'il barit ala dhoma. Nah, dari air dingin di saat yang penuh dahaga. Atau bisa juga maksudnya dari air dingin di saat yang penuh dahaga Ya, rasa cinta mereka itu bahkan mengalahkan sejuknya air dingin terhadap kerongkongan yang dipenuhi dengan kehausan. Ya, artinya sangat mencintai beliau, bahkan mengalahkan sejuknya air dingin yang jatuh ke ke kerongkongan yang penuh dengan rasa haus. Nah, demikian besarnya rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh lain dari para sahabat beliau. Ya. Abu Sufyan bin Hab. Beliau adalah salah seorang pentolan pembesar Quraisy, pimpinan musyrikin sebelum beliau diberi hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Beliau sangat getol memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya suatu saat beliau bertanya kepada Zaid bin bin bin Dathinah radhiyallahu anhu. Ya. Zaid bin Dathina ini berhasil ditawan oleh orang-orang musyrik tatkala orang-orang musyrik orang-orang musyrik kota Mekah berhasil untuk mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat beliau lari dari kota Mekah dan pergi ke kota Madinah. Ya, mereka mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita tahu bagaimana sejarahnya Nabi dikejar oleh orang-orang Quraisy ketika akan hijrah. Ya, mereka kejar untuk mereka tangkap, kemudian mereka mereka apain? Mereka bunuh. Ya. Nah, nah pada waktu itu Zaid bin Dasina ini menjadi hibbu anna dan al-an indana makanak nadribu unuqahu wa innaka fi ahli ya katanya Aku mohon dengan nama Allah kepadamu. Ini artinya pertanyaan yang sungguh-sungguh, serius. Wahai Zaid, apakah engkau mau kalau seandainya Muhammad itu dalam keadaan tenang? Ya. Jadi simpelnya mau nggak kalau seandainya Muhammad itu menggantikan posisimu sekarang? Dan engkau kami biarkan berada di tengah keluargamu. Iya. Apa jawaban Zaid bin Dasina? Kata beliau, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syauqatun tu'dhih wa inni jalisun fi ahli. Ya, kata kata beliau, enggak usahkan seperti yang kau sebutkan ini. Demi Allah, aku tidak ingin Muhammad yang ada sekarang ini berada di tempatnya dia terkena setusuk duri. Sementara aku tenang di tengah-tengah keluarga. Ya. Gak usahkan kau tawarkan Muhammad itu berada di posisiku. Kalian gak dengan mudahnya untuk membunuh dia. Kemudian aku tenang di keluargaku. Ya. Bahkan demi Allah katanya. Jikalau seandainya dia sekarang berada di tempatnya tertusuk satu duri saja, aku tidak ingin ya, sementara aku tenang di tengah-tengah keluarga. Misalkan mau dibunuh, tertusuk satu duri. Subhanallah. Ya, demikian rasa cinta para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Abu Sufyan, terheran-heran Abu Sufyan pada waktu itu. Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Ya, kata Abu Sufyan, Aku tidak pernah melihat manusia ada seseorang yang mencintai orang lain seperti para sahabat Muhammad mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini segelintir contoh. Ya. Contoh lain disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik ya, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Tatkala terjadi perang Uhud, ya, tersebar berita di tengah-tengah kaum muslimin ya di kota Madinah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbunuh dalam perang Uhud. Ya. Sehingga banyak teriakan-teriakan ataupun isakan-isakan tangis di kota Madinah. Ya. Ketika pasukan pulang kembali ya. dari peperangan. Ya. Ada seorang wanita Ansor yang bersiap untuk menunggu anaknya, bapaknya, istrinya. Dan dia tidaklah mencari keluarganya. Jadi yang ingin dia temui pertama itu bukan keluarganya. Ya, orang-orang ya, bilang itu keluargamu, itu ada di situ ada bapakmu, anakmu, istri, uh, suamimu, kemudian saudara lelakimu. Orang-orang yang dia cintai, bapaknya, anaknya, saudara lelaki. Lakukan dia bergegas bertanya, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah. Maka mereka menjawab, para sahabat mengatakan itu Rasulullah ada di hadapanmu. Ya. Maka dia bergegas menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dia memegang ujung pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wanita ini mengatakan, Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya. Demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. La ubali idha salimta min atab. Ya Rasulullah, aku tidak peduli dengan sesuatu yang lain selama engkau selamat dari kebinasaan. Rasa cinta yang sangat luar biasa. Nah, mungkin kalau kita, siapa yang akan kita sambut? Keluarga kita dulu. Oh, mana bapakku, mana ibuku, misalnya. Atau mana bapakku, mana eh, apa? Ya kalau dia perempuan mana suamiku, ya mana saudaraku, mana anakku. Gitu kan. Wanita Ansor ini tidak. Apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Begitu dia mendapati Rasulullah, dia memegang ujung pakaian Rasulullah dan dia mengatakan la ubali ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ya la ubali ya Rasulullah idza salimta min atab aku tidak peduli dengan sesuatu yang lain kalau engkau selamat dari kehancuran yang penting engkau yang selamat nah demikianlah betapa besarnya rasa cinta para sahabat beliau radhiyallahu anhum kepada beliau alaihi salatu wassalam nah disebutkan oleh oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah rahimahullah dalam Rawdatul Muhibbin ucapan qaul Sa'ad bin Mu'adz dalam perang Badar sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Kata beliau, "Laqad hakama as-sahabatu ridwanullah alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi anfusihim wa amwalihim." Ya. Para sahabat itu telah menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Mereka mengatakan hadhi amwaluna baina yaday. Fahkum fiha bima Ya. Ini harta-harta benda kami ada di hadapanmu. Lakukan apa yang kau suka. Ya. Wahadhi nufusuna baina yaday. Ini nyawa-nyawa kami berada di hadapanmu. Ya. Lawis ta'aratta binal bahar lakhudnah Jikalau seandainya engkau menawarkan kami untuk menyeberangi lautan, kami akan seberangi lautan. Ya. Nukatil baina yadaik, kami akan berperang bersamamu. Wamin min khalfik, kami akan berperang di hadapanmu dan dari belakangmu, wa an yaminik wa an shimalik, dari sebelah kananmu dan dari sebelah kiri. Lakukan apa yang kau suka. Ini dalam perang Badar. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan dukungan yang hebat dari para sahabatnya. Ya mereka tidak lagi peduli dengan harta mereka bahkan dengan nyawa mereka. Ini harta kami, lakukan apa yang kau suka. Ini nyawa kami, apapun yang kau katakan akan kami lakukan. Walaupun kau meminta kami untuk memasuki lautan, kami akan seberangi lautan. Ya. Mampukah kita demikian sekarang? Ya. Mampukah kita demikian sekarang dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ya. Maka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya bahwa kita siap berkorban apapun demi beliau alaihi salatu Wasallam. Apapun. Ya, mau harta kita silahkan. Mau nyawa kita juga silahkan. Selama itu adalah tuntutan dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang ini kita nggak mungkin kan. Ada nabi kemudian datang ke tengah-tengah kita dan memerintahkan kita sesuatu kan nggak mungkin. Ya. Yang tinggal bersama kita apa? Ajarannya. Ya, sunnahnya. Maka itulah yang harus kita perjuangkan. Ya, jangan pernah Baik. Demikian pula ya, rasa cinta para sahabat beliau radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat mereka sangat mengagungkan Nabi. Ya. Tentunya kita mau tahu seberapa sih pengagungan para sahabat itu kepada Rasulullah. Nah, insya Allah eh, akan kita lanjutkan ba'da sholat. Ya, karena sekarang sudah azan, ya kita akan sebutkan beberapa riwayat yang sangat mengagumkan sekali bagaimana para sahabat itu sangat mencintai dan mengagumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.